Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan kitab yang baru. Semoga nanti dari awal sampai akhir nah Allah taala mudahkan warakallahu fikum yaitu kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Ringkasan kitab seputar sirah An-Nabawiyah. Mulai beliau dilahirkan sampai beliau meninggal dunia. Mencakup di dalamnya peristiwa-peristiwa peperangan-peperangan yang ada. Naam, karya siapa? Ingat-ingat karya Al-Fusul ini, Al-Fusul fi Rasul karya Al-Imam Al-Mu'arrikh Al-Mufassir Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu kathir rahmatullah alaih. Jadi Al-Fusul ini karya siapa? Ibnu kathir kalau tanya siapa Imam Ibnu Katsir itu? Abul Fida Ismail bin Umar itu dihafal itu. Gelarnya muarrikh, mufassir, al hafiz Paham ya? Nah, karena beliau mufassir kenapa? Antum saksikan kitabnya. Kitab tafsir Al-Qur'an yang tebal itu, tafsir eh, Al-Qur'anul Azim. Yang namanya tafsir Al-Qur'an Azim itu kan tebal itu. Dan kenapa muarrikh? Beliau juga punya kitab sejarah, Al-Bidayah wa Nihayah. Eh? Al-Bidayah wa karya siapa? Karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Tidak asing lagi beliau juga bisa ngarang sejarah karena guru beliau juga mu'arikh. Siapa? Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam guru beliau. Paham ya? Guru siapa? Guru Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau punya karangan lebih tebal lagi, Syiar A'lamun Nubala. Tebalnya Masya Allah berjilid-jilid. Paham ya? Sejarah mengenai apa orang-orang yang terkenal dan orang-orang yang cerdas itu. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Eh, siyar A'lam Nubala. Kemudian Al-Imam Nukathir ini secara globalnya di dalam terjemahnya beliau menikah dengan seorang putri, eh, seorang wanita putri dari seorang muhaddis. Nah, barakallahu fikum, nam amatur rahim. Zainab namanya. Putri dari seorang muhaddis yaitu apa? Abul Hajjat Al-Mizzi. Nah, Yusuf ya, namanya Yusuf ya, Yusuf bin Abdurrahman. Nah, barakallahu fikum, Abdul Hajjaj Al-Mizzi seorang imam, seorang muhaddis, karya beliau yang sangat nampak dan jelas sekali apa kitabnya? Tahdzibul Kamal. Nah, ya, Tuhfatul Asyraf. Nah, fi ma'rifat fi ma'rifatul atraf itu ya. Nah, barakallahu fikum dan juga Tahdzibul Kamal seputar apa? Rijal hadis semuanya itu itu enggak sembarangan orang yang yang bisa ngarang seperti itu enggak sembarang orang karena masalah rijal. Masalah rijal hadis, keadaannya siqah atau bagaimana bagaimana. Paham ya? Tahdhibul Kamal tersebut karya siapa tadi? Al-Imam Al-Mizzi, Abdul Hajjaj, diringkas lagi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Menjadi apa? Menjadi Tahdhibut Tahdhib. Setelah itu ternyata diringkas lagi menjadi satu jilid yang sering kita lihat itu, Takribut Tahdhib. Yang ringkas siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar juga. Paham? Jadi kesimpulannya, Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimatullah alaih, beliau adalah seorang imam Al-Hafidh, Al-Mufassir, Al-Mu'arrikh. Nah, guru beliau di antaranya siapa tadi? Abdul Hajjat Al-Mizzi. Ya, pemilik kitab apa tadi? Tuhfatul Ashraf dan juga pemilik kitab apa tadi? Tahdibul Kamal. Kemudian guru beliau juga seorang mu'arrikh, Al-Imam Az-Zahabi. Punya karya yang luar biasa, berjilid-jilid kitab apa? Siar A'lamun Nubala. Sering dengar antum kan? Imam Nukata juga punya karya masalah sejarah, Al-Bidayah wan nihayah. Kalau kitab An-Nihayah bukan karya Ibnu Katsir tapi karya siapa? Ibnul Athir. Ingat-ingat kemarin. Ibnul Athir. Itu Al-An-Nihayah fi Khuribil Hadis. Paham ya? Bedakan itu. Mirip-mirip kitabnya namanya. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Imam Ibnu Katsir ini juga punya murid. Muridnya terkenal juga. Na'am barakallahu fikum. Kitabnya kalau tidak salah itu Al-Burhan fi Ulumul Quran. Kita lihat Azhar zarkashi ya, Al-Imam Az-Zarkashi rahmatullah alaih. Naam, itu kesimpulannya daripada apa? Terjemah secara globalnya, naam bahwasanya beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih adalah seorang imam, muarrikh, mufassir. Guru beliau juga seorang imam, muarrikh. Naam, yaitu Imam Zahabi dan juga muhaddis yaitu Imam Al-Mizzi Abdul Hajjaj. Naam barakallahu fikum. Kita langsung ambil saja mukadimahnya. Jadi kitab yang kita baca ini bukan kitab aslinya tapi ringkasannya. Wa illa kitab aslinya tebal dan kalau seandainya antum mampu membacanya, anak sarankan untuk melihat kitab yang aslinya. Tapi untuk meringkas waktu saja, kita baca yang ringkasannya ini insyaallah sudah mewakili. Kalau mau baca lengkapnya kitab aslinya Al-Fusul fi Siratul Rasul. Ini mukhtasarnya, ringkasannya. Faham insyaallah ya? Nah, jadi kalau misalnya kurang lengkap, kurang sempurna yang melihatnya ke arah melihatnya ke apa? Ke kitab aslinya, Al-Fusul fi Siratul Rasul. Kita lihat halaman 5 itu. Nah, barakallahu fikum. Kalau situ mungkin halamannya bukan halaman 5 ya itu ya. Sama. Halaman 5 ya udah halaman 5 na'am. Halaman yang kelima ya wa, halaman 5 itu mukadimah. Qala al-mu'allif asbahullah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhi istafa. Segala puji min Allah dan juga keselamatan semoga tercurahkan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala memilih. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Segala puji milik Allah, pujian yang banyak, yang bagus, ya, diberkahi di, di dalamnya. Kama yuhibbu rabbuna yarda sebagaimana Rabb kita mencintai dan meridainya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man akhlasa lahu qalbuh. Sebagai bentuk persaksian bagi orang yang apa? ikhlas hatinya. Wanjabat anhu akdaru syirki was wasfan. Dan orang yang apa? Nah barakallahu fikum orang yang terhilangkan darinya apa? kotoran-kotoran agar kotoran-kotoran kesyirikan wasfan secara sifatnya. Wa aqarlahu bi rikil ubudiyyati dan mengakui eh, untuk Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan nah barakallahu fikum penghambaan dia kepadanya. Wasti'ad wastinam wasta'adha bihi min syarri syaitan wal hawa dan Nah, barakallahu fikum senantiasa minta perlindungan kepada Allah taala dari kejelekan kejahatan setan dan hawa nafsu. Wa tamassaka bihablil matin. Dan juga berpegang teguh dengan apa? Dengan tali Allah taala yang kuat yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-munazzal ala Rasulil Amin yang diturunkan kepada rasulnya yang terpercaya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Muhammad Muhammadin khairul wara, yaitu Nabi Muhammad sebaik-baik wara makhluk. Paham ya? Wara itu artinya makhluk, sebaik-baik makhluk. Nah, disimak kitabnya ya, kalau punya kitab disimak. Nah, karena kitab ini sudah dibagikan gratis, bukan untuk disimpan ya, tapi disimak. Nah, barakallahu fikum direnungi ya cepat bisa. Naam. Kita lihat sini. Salawatullahi salamuhu alaihi daiman ila yaumil hasyr wal liqa. Salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala semoga tercurahkan kepadanya sampai hari kebangkitan dan hari perjumpaan. Ewa. Radhiyallahu wa radhiyallahu an ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa meridhai para sahabatnya, istri-istrinya dan keturunannya wa atba'ihi ajma'in dan para pengikutnya secara keseluruhan. Ulil basar wa nuha, yang mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan juga apa? kecerdasan dan akal. Amma ba'd Ucapan amma ba'du ingat-ingat, di mana pernah terjumpai amma ba'du seringnya setelah ada fa. Seringnya ada fa setelahnya. Amma ba'du ada fa. Fa di sini namanya fa rabithah. Fa rabithah itu jawab syarat dalam nahwu seperti itu. Takdirnya apa? Amma ba'du artinya mahma yakun min syai'in ba'du. Mahma yakun min syai'in ba'du. Antum jumpai di mana saja, eh? setelah amma ba'du pasti ada fa-nya itu. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis Amma ba'd fa ya ayuhan nas. Amma ba'd fa ya ayuhal ikhwah. Ada fa di situ. Paham ya? Fa rabithah li jawab syart. Ewa. Eh, aslinya apa? Mahma yakun syai'un batu. Adapun setelah itu gitu loh. Adapun setelah itu fa innahu maka sesungguhnya la yajmulu bi ulil ilmi ihmalu ma'rifatil ayamin nubuwah. Tidak layak, tidak bagus orang yang punya ilmu meremehkan mengetahui hari-hari kenabian. Namun ihmal meremehkan eh, meremehkan mengetahui hari-hari kenabian itu enggak layak, enggak bagus. Apalagi punya ilmu. Wah, anak enggak mau mengenal, anak enggak mau mengetahui sejarah. Ketahuilah sejarah yang benar. Watawati keislaminya dan juga tidak bagus orang yang punya ilmu meremehkan apa untuk mengetahui sejarah-sejarah Islam. Wahia mustaminatun ala ulumin jamah. Padahal sejarah-sejarah Islam tersebut mengandung atau mencakup di dalamnya apa ilmu-ilmu yang sangat jamah sangat banyak. Kafirah. Nah wa fawaid muhimmah dan faedah-faedah yang penting la yastaghni alimun anha yang seorang alim apa tidak merasa cukup darinya wala yu'dar fil irwi minha ini irwi itu maknanya adalah al jahl di bawah disebutkan itu punya itu juga sama cetakannya al irwi al khil nam al khilu wal makna huna al jahl dan tidak dikasih udur orang yang bodoh dari sejarah paham ya enggak dikasih udur lagi kan udah terkebar sejarah Islam ini Na'am barakallahu fikum. Wa qad ahbabtu an u'allika tadhkiratan fi dhalik. Dan sungguh aku ingin memberikan catatan kaki sebagai bentuk tadhkirah pengingat mengenai sirah nabawiyah tersebut litakuna madkhalan ilaih sebagai pintu masuk untuk mengenal sejarah. Na'am wa an na'am wa an mudajan wa an mudajan dan sebagai cuplikan wa aunan lahu dan membantu untuknya wa alaih dan untuk apa? Untuk yang lainnya. Paham ya maksudnya membantu untuk apa? membantu untuk memahami dan membantu untuk mengenal sejarah. Wa 'alallahi i'timadi, hanya kepada Allah lah aku bersandar, wa ilahi tafwidi wa istinadi dan hanya kepada Allah taala aku serahkan semua urusanku dan penyandaranku. Wa hiya mustaminatun 'ala dzikrin nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Yang mana kitab ini eh, tadi, pengingat tadi itu yang akan disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Muhaddits Al-Mu'arrikh Al-Mufassir Ibnu Katsir rahimahullah taala kata beliau wa hiya mustamilatun yang mana kita tersebut mencakup ala zikri nasabi Rasulullah SAW penyebutan nasab Rasulullah SAW harus tahu kita nasabnya dia Quraisy na'am Quraisy beliau Quraisy tapi harus tahu nasabnya bin-binnya itu harus tahu gitu loh ya nah barakallahu fiikum kita lihat sini wasiratihi dan juga apa dan juga kisah perjalanan beliau, kehidupan beliau sehari-hari. Wa alamihi dan tanda-tanda kenabiannya. Mimma tamus nah mimma tamus hajatu dawil irbi. Yang mana perkara-perkara tersebut termasuk apa? Perkara yang darurat, tamus hajat itu perkara yang harus dan perkara yang sangat dibutuhkan itu tamus hajat maknanya. Paham ya? Nah, yang perkara yang sangat dibutuhkan dawil irbi, orang yang punya irb. Bawah itu lihat itu, dawil irbi, dawil hajah atau ashabil uqul eh, wal fatanah itu orang yang cerdas, orang yang punya akal sangat membutuhkannya. Amalum Orang yang cerdas, orang punya akal sangat membutuhkannya. Ilahi ala sabil ikhtisar. Sekarang kami serahkan dalam bentuk ringkasan insyaallah taala. Kita ambil dikit saja ya. Pembahasan pertama, zikru nasabihi sallallahu alaihi wasallam, penyebutan nasabnya beliau. Ini pelajaran pertama, perhatikan Bapak ini halaman 6 itu, penyebutan nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, huwa sayyidut huwa sayyidu walad Adam. Beliau adalah apa? Pemimpin anak keturunan Nabi Adam. Huwa sayyidu walad ibnu Adam. Huwa sayyidu walad Adam. Beliau adalah pemimpin anak Nabi Adam. Paham belum itu? Nah, barakallahu fikum diperhatikan baik-baik. Abul Qasim kunyahnya Abul Qasim. Kunyahnya Abul Qasim. Para ulama telah menyebutkan di saat beliau hidup enggak boleh berkunyah dengan nama yang sama. Abdul Qasim Muhammad enggak boleh ketika beliau masih hidup. Tapi setelah beliau meninggal para ulama telah sepakat dan mereka telah memperbolehkan bahwasanya apa? Diperbolehkan kunyah Abdul Qasim dengan nama yang sama tidak masalah. Karena di masa hidupnya biar enggak tersamarkan antara orang lain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu antum jumpai Abdul Qasim fulan bin fulan. Setelah Rasul meninggal banyak kan punya Abdul Qasim. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat namanya, Muhammad Ahmad eh, namanya Muhammad Ahmad Al-Mahi. Ewa, kita lihat dulu. Muhammad disebutkan dalam Al-Qur'an empat tempat. Di dalam surat apa? Akhir surat Al-Fatah. Di dalam surat Al-Ahzab, di akhir-akhir itu juga. Di dalam surat Al-Imran, di dalam surat Muhammad. Lafaz Muhammad disebutkan di empat tempat ini saja. Di empat tempat ini saja. Di dalam surat Muhammad di awal-awal ayat yang kedua ya kalau salah itu ya. Ya kan? Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Di dalam surat Al-Imran ada di nah barakallahu fikum bagian-bagian nah pertengahan atau bagian surat Al-Imran itu ada. Nah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad kanat min qabli rusul. Itu ya qad khalat min qabli rusul. Itu ya. Nah, barakallahu fikum itu ada. Kemudian kalau dalam surat az Makana Muhammad Muhammadun aba ahadim rijalikum Muhammad. Dalam surat Al-Fatah Muhammad Rasulullah. Ya enggak? Nah, dalam surat Muhammad ayat kedua antum lihat sendiri. Lapat Ahmad di dalam Al-Qur'an hanya satu saja dalam surat As-Saff. Ya enggak? Min ba'di Ahmad. Paham ya? Nah, dalam satu dalam surat as saf Al-Mahi sebutkan nama sunnah. Kita lihat apa makna Al-Mahi? Al-ma' wal mahi alladhi yumha kufr yaitu yang kekufuran dihapus dengan sebab Nabi Muhammad SAW tersebut. Paham ya? Al-mahi karena apa? Terhapuskan kekufuran, terhapus, dihapus sebab apa? Dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Hashir, namanya juga Hashir. Apa itu Hashir? Perhatikan kitabnya itu ya. Alladhi sharun nas ala akibi. Artinya apa? Yang semua manusia nanti akan dibangkitkan dikumpulkan. Nah, barakallahu fikum. Naam di atas keturunan-keturunannya. Maksudnya semuanya mengikuti umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat yang lain di belakang semuanya. Karena Rasulullah SAW ini dan umatnya itu yang terdepan. Nahnu, nahnun akhirun astabikun yaumal qiyamah. Kita ini orang-orang belakangan tapi hari kiamat yang depan. Kata Rasulullah SAW. Wal akib, namanya akib. Muhammad, Ahmad, Mahi, Hashir, akib. Terlihat akib itu maknanya apa? Alladzi laysa ba'dahu nabiyyun. Ini. Akib itu maknanya yang tidak ada lagi setelahnya Nabi. Jadi enggak ada Nabi lagi setelah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La nabiyya ba'di. Tidak ada Nabi lagi setelahku. Saya ati unasun. Saya ati Nah barakallahu fikum salasuna kadzabun akan datang 30 pendusta, 30 orang pendusta. Kullu wahidin minhum yad'i annahu nabi. Masing-masing orang 30 ini ngaku-ngaku nabi. Eh, ngaku-ngaku nabi padahal Rasulullah sudah mengatakan apa tadi? La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelahku. Ingat-ingat cara membacanya. Jangan seperti orang-orang anu bid'ah wad dari kalang sufiyun atau yang semisalnya mereka mengatakan kenabian itu masih bisa dicari katanya. Lah kenapa? Buktinya hadisnya la nabiyun ba'di. Baca nabiun, mutada khabar. Dalam nahwu itu pembahasan itu dibahas itu ya. Kalau baca mutada khabar ya keliru semua artinya nanti. La itu adalah nabi setelahku. Paham ya? Berarti nabi namanya la nabila Paham ya kan itu? Tapi la itu yang benar la nafiyah jinsi, bacanya la nafiyah. La nafiyah ba'di. Tidak ada nabi lagi setelahku, tidak ada nabi lagi. Ditiadakan seluruh jenis kenabian, itu yang sahih katanya. Paham? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa nabiyur rahmah dan nabi rahmah, mereka berdalilkan dengan apa? firman Allah Taala wa ma arsalnaka rahmatin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan tidaklah akan mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Ibnu Abdullah, Ibnu Abdul Muthalib, Ibnu Hashim, Ibnu Abd Manaf, Ibnu Qusay, Ibnu Kilab, Ibnu Murrah, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay, Ibnu Ghalib, Ibnu Fihr, Ibnu Malik, Ibnu Nadir, Ibnu Nadir, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad bin Ibn Adnan. Ini perhatikan nih. Adnan ini nasab sampai sini kesepakatan para ulama sampai sini nasabnya. Sampai ke atas, sampai ke atas sampai nah barakallahu fikum na'am Ismail alaihissalam ada perselisihan. Sampai Adnan bitifak. Jadi dari apa? Muhammad bin Abdullah sampai Ibn Adnan tadi itu bitifak. Paham ya? Silsilah apa? Silsilah urut-urutannya seperti itu. Kalau kita orang Indonesia, orang Ajam itu biasanya cuma tahunya kan mbahnya aja. Eh? Muhammad bin Mahmud bin Humayr. Setelah umat siapa? Enggak tahu lagi. Paham ya? Biasanya kita seperti itu karena kita ini azam gitu loh. Jadi keturunannya itu kadang terlupakan oleh orang Arab kadang benar-benar menjaga orang Arab itu. Ha? Mahmud bin siapa? Mahmud bin Humaid. Bin siapa? Bin Hamid. Hamid bin siapa? Bin Muhammad. Muhammad siapa? Bin eh, Hamid lagi. Paham ya? Sampai nanti. Sampai panjang itu biasanya. Kalau orang Indonesia paling paling-paling ya, itu pun kalau mentok tuh buyut lah. Paham ya? Mbah buyut. Allah musta'an. Lah bahas. Yang jelas kita sekarang berbicara masalah nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum sampai adnan bittifaq. Gitu ingat ini faedahnya antum enggak harus menghafal semuanya itu, tapi antum hafal intinya. Sampai adnan bittifaq. Gitu Paham insyaallah? Wa hadha nasab alladhi suknahu ila adnan la miryata fihi wala nisa, Nasab garis keturunan ini yang kami sebutkan suknahu itu dakarnahu artinya. Yang kami telah sebutkan ini ila adnan sampai adnan la miryata artinya roiba tidak ada keraguan di dalamnya wala niza tidak ada perselisihan. Wa wasabitun tsabitun ijma' yang mana riwayat ini telah datang dengan mutawatir ijma' sampai Adnan ijma'. Orang-orang Arab dari Yaman itu bukan dari Adnan di Qahtan. Namanya dari Qahtan. Paham ya? Nah, itu kalau antum lihat ya panjang lebarnya di kitab aslinya itu panjang. Ini diringkas di sini ya. Wala khilafa baina ahli nasab wa ghairihim min ulama ahli kitab. Enggak ada perselisihan Antara apa? Antara orang-orang yang ahli nasab, ahli sejarah, ahli nam yang menyebutkan garis keturunan ini dan yang selain mereka dari kalangan ulama ahli kitab gak ada perselisihan anak Adnan min walad Ismail selesai sepakat Adnan itu termasuk apa anak keturunan Ismail tapi dari Adnan ke atas itu loh nah sampai ke Ismail paham ya itu para ulama berbeda pendapat paham ya nah garis keturunan Rasulullah itu masalah Adnan itu ittifaq tapi kalau sampai ke atas nah barakallahu fikum Adnan bin Fulan bin Fulan bin Fulan sampai Ismail itu para ulama beda pendapat. Tapi yang jelas Adnan anak keturunan Ismail alaihissalam. Betul. Nabiullah wa huwa adzabih Ismail adalah hamba Allah. Nabi Allah wa huwa adzabih ala sahih yaitu seorang nabi yang diperintahkan untuk disembelih menurut pendapat yang sahih min qaulai as-sahabah wal a'immah dari dua pendapat sahabat dan para imam. Yang sahih berarti apa? Nabi Ismail ini adalah apa? Nabi yang saat itu diperintahkan untuk apa? Disembelih. Bapaknya Ibrahim alaihissalam. Lagi lucu-lucunya, istilahnya bisa dikatakan orang lagi senang-senang anaknya diperintahkan diuji menyembelih bayangkan. Eh? Tapi anaknya sabar karena tauhidnya kuat. Paham ya? Apa kata anaknya? Ya abatif al matukmar. Wahai bapakku kerjakan yang diperintahkan. Enggak ngomong anaknya enggak ngomong, wah jen bapak ini masa anak disembelih, Pak. Enggak ngomong gitu. Tapi mengatakan if al matukmar eh, satajiduni insyaallah mina mina sabirin Ya, wa oh, na'am. Artinya apa? Kerjakan yang diperintahkan, wahai bapakku. Kamu akan menjumpai aku termasuk orang sabar. Bapaknya kan ngomong tadi malam aku tuh mimpi. Mimpi benar. Mimpi diperintahkan untuk nyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Bapaknya ngomong gitu. Anaknya ngomongnya apa? Enggak ngomong, "Wah, oh, jangan, Pak. Anak masih mau hidup." Enggak ngomong gitu. Anaknya taat sami'na wa ta'ana karena mimpi Nabi itu sahih. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Anaknya pun karena sudah kuat tauhid mengatakan, "Ya abati wahai bapakku, if'al." Kerjakan apa yang telah dipintakan kamu akan menjumpai yang kurang sabar. Ternyata benar dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Wa Ismail bin Ibrahim Khalilur Rahman alaihi afdhalus salati wassalam. Ismail bin Ibrahim adalah apa? Khalilur Rahman. Ibrahim ini Khalilur Rahman. Jadi di muka bumi ini tidak ada yang mendapat gelar Khalil kecuali dua orang, dua nabi. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikutnya, fajamiu qabail Arab mustami'un ma'ahu fi Adnan. Semua marga-marga suku-suku Arab itu berkumpul bersamanya di Adnan ini. Paham ya? Nah, barakallahu film kecuali Arab yang di Yaman itu faktan nanti. Ewa. Kita lihat di sini, Walihata kalau azza wa jalla oleh karenanya Allah Taala berkata, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran Ilal mawaddata fil qurba." Katakanlah aku tidak meminta mereka upah tidak minta pada kalian upah kecuali apa? Yang diminta itu hanya kasih sayang di dalam kerabat atau kekerabatan. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya semuanya berkumpul pada adnan ini. Karena Quraisy, Al-Quraisy, Al-Quraisy. Siapa si Quraisy ini pendapat yang benar? Pendapat yang benar atau melihat ke atas lagi itu. Ada Fihr bin Malik, ada Malik bin Nadr. Yang sahih, nah barakallahu fikum, An-Nadr bin Kinanah setelahnya itu. Quraisy itu adalah An-Nadr bin Kinanah. Itu dikuatkan oleh Syekhun Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah ketika beliau mengajarkan saat itu. Saat itu beliau mengajarkan fusul fi atau Rasul beliau mengatakan inilah yang rajih. Yang kuat yang rajih Quraisy itu namanya adalah Nam An-Nadr bin Kinanah. Jadi semuanya Al-Qurasyi itu nisbahnya kepada Nadir bin Kinanah namanya Quraisy. Paham ya Quraisy itu An-Nadr bin Kinanah. Itu yang yang ditulis itu anda melihat itu kan An-Nadr bin Kinanah itu Quraisy. Paham soalnya ya? Mahum? Mahum? Ayo, dikit lagi. Na'am barakallahu fikum. Qala Ibn Abbas radhiyallahu lam yakun batnun min Quraisy illa wa Rasulullah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihim qarabah. Masyaallah. Tidak ada batnun itu marga suku. Tidak ada satu suku pun, satu marga pun dari Quraisy ini kecuali apa? Kecuali punya kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mahum. Batemnun ntar kabilah, marga. jadi tidak ada satu marga, satu suku pun dari kalangan Quraisy melainkan punya apa? kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quraisy itu siapa? An-Nadir bin Kinana. Silsilah nasab keturunan tadi yang sahih. Nah, barakallahu fikum mulai dari Rasulullah dengan ijma' kesepakatan para ulama sampai mana tadi? Adnan. Adnan sampai Ismail itu perselisihan para ulama. Tapi yang jelas Adnan itu anak keturunan Nabi Ismail. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azdan azakumullah wa wasafatullah minhum kama rawahu Muslim fi sahihih an Wasilah bin Asqa. Yang mana Rasulullah itu adalah pilihan Allah taala. Dari kalangan Quraisy itu yang dipilih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya an Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ikhtara Kinanah min walad Ismail. Sesungguhnya Allah Taala memilih dari Kinanah, memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail, sumakhtara min Kinanah Quraisy ini. Kemudian memilih dari Kinanah Quraisy, sumakhtara min Quraisy Bani Hashim. Kemudian memilih dari Quraisy itu Bani Hashim, sumakhtarani, sumakhtarani min Bani Hashim. Kemudian Allah Taala memilihku, memilih siapa? Rasulullah SAW dari Bani Hashim tersebut. Walam yulat min Bani Ismail a'dham min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bal lam yulat min Bani Adam ahadun wala yulat ila ya-, ila qiyamis sa'ah a'dzam minhu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan dari anak keturunan Ismail yang lebih besar, lebih agung daripada Muhammad SAW bahkan tidak akan dilahirkan lagi dari anak keturunan Nabi Adam yang lebih agung sampai hari kiamat melainkan siapa? Melainkan Rasulullah SAW. Enggak ada lagi yang lebih agung daripada Rasulullah enggak ada. Faqad sahha anhu annahu qala dan sungguh telah sahih dari Rasulullah SAW beliau berkata, "Ana sayyid walid Adam wala fakhr." Adam paman dunah minal anbiya tahta liwa'i. Aku pemimpin Bani Adam. Aku pemimpin anak keturunan Adam dan aku enggak sombong. Dan Adam dan orang-orang selain Adam atau orang-orang di bawahnya itu semuanya di kalangan Nabi di bawah benderaku. Ewa. Wa sa'anhu annahu qala sa'aqumu maqaman yarghabu ilayya al-khalqu kulluhum hatta Ibrahim. Dan juga telah sahih bahwasanya beliau berkata, Aku akan apa? Menempati suatu tempat yang sangat tinggi kedudukannya. Yarghabu ilayyal khalqu yang semua makhluk itu semuanya sangat-sangat cinta kepadaku dan menginginkanku sampai Ibrahim. Apa masih tempat ini? Namanya apa? Asy-syafa'atul 'udma. Wa hadha huwal maqam mahmud alladhi wa'adahu Allah 'azza wa Yang mana itulah kedudukan yang tinggi yang mulia yang Allah telah janjikan wa huwa asy-syafa'atul Di syafaat yang paling besar allati yasfa' yang khalaiq kulluhum kullihim. Yang mana nah barakallahu fikum beliau memberikan syafaat kepada makhluk semuanya. Liyuriyahumullah bil fadli bainahum min maqamil mahsyar. Agar apa? Agar Allah Taala segera membikin mereka istirahat, membikin mereka tenang, membikin mereka dituntaskan, dikelirkan. Nah barakallahu fikum segera dihukumi. Dari apa? di pada masyarakat tersebut. Kama ja'a mufassaran sebagaimana datang dengan dijelaskan fil ahadits as-sahih anhu barakallahu fikum di dalam hadis-hadis yang sahih darinya. Wa ummu, ini dihafal oleh ibunya. Wa ummu sallallahu Aminah bintu Wahbin. Sampai situ pun enggak masalah. Aminah bintu Wahbin ibn Abi Manaf, ibn Zuhrah, ibn Kila bin Murrah. Jadi namanya ibunya Aminah. Nah, barakallahu fikum untuk mengenai bapaknya yaitu Abdullah, insyaallah taala kita tunda pertemuannya akan datang idznillah azza wajalla. Nasallahu alaihi wasallam wa rabbil alamin.